Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah perhatikan baik-baik kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan na barakallahu fikum tata cara mengurutkan dalil. Sudah kita lewati kemarin, nah apabila ada dua dalil yang dohirnya berseberangan, yang satunya qat'iyah, satunya dhanniyah, maka lebih didahulukan yang qat'iyah yang penunjukannya pasti bukan dugaan, bukan sangkaan. Mahum? Na'am barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kalau dalil itu ternyata Na'am barakallahu fikum yang satunya umum, satunya khusus. Paham ya? Ada dua dalil. Dua duanya sahih, cuman yang satunya lafadznya umum, yang satunya lafadznya khusus. Itu bagaimana? Apakah kita dahulukan yang umum atau bagaimana? Itu nanti barakallahu fikum ada dua kaidah yang penting Naam <clears throat> yaitu idza jaa nas idza jaa an-nasu apabila datang nas atau dalil. Naam barakallahu fikum. al awal 'am wasani khas wajaba hamlul 'amal al-khas. Paham ya? Wajaba hamlul 'am al-khas. Artinya apa? Apabila datang dalil yang satunya umum, satunya khusus, maka wajib membawa yang umum kepada yang khusus. Amun maksus namanya. Dia umum cuma dikhususkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ketika hadis yang antum sering antum dengar, laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini umum enggak nih? Umum siapapun yang mampu enggak mampu tetap bukan baik, bukan kebaikan. Enggak bagus dia puasa. Ternyata hadisnya ini umum, cuma dikhususkan bagi orang-orang yang merasa keberatan dan tidak mampu puasa. Misalkan dia mau safar, dia orangnya lemah, enggak istilahnya lemah dia lemah kemudian nggak mampu puasa dia paksakan nah itu nggak baik itu maksudnya justru lebih baik dia buka itu loh tapi kalau dia mampu orangnya kekar masya Allah kekar kuat mampu misalkan dia puasa boleh nggak boleh bagus paham ya jadi seperti itu amun maksus umum nah barakallahu fikum tapi dikhususkan itu loh lafaznya umum benar bukan kebaikan semuanya tidak baik bagi orang yang tidak mampu puasa dipaksakan puasa ketika sabar Umum enggak itu? Umum, tapi khusus. Khusus bagi orang-orang yang tidak mampu tadi itu. Bagi orang-orang yang merasa berat. Karena biasanya kalau safar itu kan berat, capek. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal azab. Bahwasanya safar itu potongan daripada azab. Kenapa azab? Karena orang capek, letih, kadang harus singgah sana, singgah sini, harus eh, makan di luar, tidur pun terkadang di dalam mobil. Intinya letih. Paham ya? Seperti itu. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Amriti rahimahullah, illa ma'al khususi wal umumi, falyu'ta bi takhsisi la taqdimi, kecuali apabila kontradiksinya tanakutnya itu antara khusus dan umum. Nah, barakallahu fikum antara khusus dan dan umum. Nah, itu nanti yang apa? Yang umum dibawa kepada yang khusus. Nah, barakallahu fikum, yang umum dibawa pada yang khusus. Naam. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan ikuti yang umum, tapi yang umum dibawa pada yang khusus, yang diamalkan yang khusus itu. Kita lihat. Kata beliau, "Illa ma'al khusus wal umumi falyu'ta bi takhsisi la taqdimi." Apa maksudnya? Kecuali kalau dua dalil itu ada yang umum dan yang khusus, maka yang didatangi itu yang pengkhususan dari itu, bukan mendahulukan. Maksudnya, Mbak, bukan mendahulukan yang umum baru khusus, tapi apa? Yang umum dibawa kepada makna khusus. Paham belum? Seperti itu. Paham salah ya? Kita lihat dengan contoh lebih jelas. Qala syarih asabahullah ya'ni rahimahullah illa idza ta'arada 'amun wa khasun fa innana la nuqaddimul 'am. Kecuali apabila kontradiksi, berseberangan seakan-akan dohirnya bertabrakan antara dalil yang umum dan yang khusus, maka kita tidak mendahulukan yang umum. Bal naqul bahkan kita mengatakan hadzal 'amu makhsusun bil khas. Paham belum ini kaidahnya? Ini lafadznya umum, cuma dikhususkan dengan lafadz yang khusus itu loh. Coba nanti dengan contoh lebih jelas lagi. Misaluhu contohnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fi ma as sama'u al ushr Perhatikan Bapak ini, ini penting sekali masalah zakat. "Fi ma as sama'u al ushr Naam semua apa-apa yang tersirami air hujan, maka hendaknya dia mengzakatkan sepersepuluhnya. Nah, ya, nah ini umum ya ini? Umum. Semangka juga masuk, pepaya juga masuk, kemudian kentang juga masuk. Lafaznya gitu kan? Nah, maksudnya secara dohernya umum itu. Semuanya masuk situ. Kemudian mau yang ketimbang atau yang lainnya masuk semuanya. Padahal ini nanti masuk yang nah barakallahu fikum yang khusus. Ini umum lafaznya awalnya semua yang tersiram air hujan, nah barakallahu fikum, maka hendaknya dia menzakatkan sepersepuluhnya kalau sudah sampai nisabnya. Nah, umum nggak nilafannya Umum, tapi ternyata khusus nanti kita lihat. Hadal hadis itu yang benar hadal hadis itu ya. Itu hadal hadis saya. Nah, hadal hadis itu fihi umum. Hadis ini di dalamnya mengandung mana umum? Umumun bin naw' wa umumun bil kam umum dari si jenisnya, jenis apa saja masuk dan juga umum dari si takaran, baik yang di kilo atau yang ditakar atau yang semisalnya intinya apa? umum hadis tersebut. Mustafadun min ma fi qawlihi fi ma saqatis sama. Diambil eh, diambil dari mana umumnya? Dari kata ma. Eh, pada ucapan Rasulullah SAW fi ma saqatis sama pada seluruh apa saja. Apa saja yang disirami oleh air hujan, paham ya? tersirami air hujan maka dia mengeluarkan zakatnya sepersepuluh. Ini perlu diperhatikan masalah zakat. Nah, barakallahu fikum al-hubub, biji-bijian nanti, nah tanaman atau yang ada zakatnya itu dilihat dia disirami dengan air hujan eh, atau disirami dia sendiri beli airnya itu lain lah nanti. am ya? Nah, kalau disirami air hujan, nah maksudnya kita sudah nggak capek-capek tumbuhnya hingga berbuahnya karena disirami air hujan tadi barakallahu fikum Nah, maka apa? Sepersepuluh. Paham ya? Sepersepuluh. Tapi kalau ternyata airnya itu beli kemudian nah barakallahu fikum <clears throat> airnya harus apa? Harus harus beli, kemudian harus nyari atau misalnya susah itu nanti tidak sepersepuluh, tapi berapa? Nah, seperlimanya. Bahaya seperlimanya ya, seperlimanya. Khumus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nanti kita lihat nanti barakallahu fikum. Kita lihat dulu ini umum ini paham maknanya ya umum ya. Li'anna ma ism mausul, ma ini ism mausul. Wal ism mausul yufidul umum. Sedangkan ism mausul itu memberikan faedah umum. Paham ya? Nah, ism mausul memberikan faedah umum. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Sekarang kita lihat wa makna qaulina umuman fil makna ucapan kita umum pada jenisnya annahu yashmalu kullama saqatis sama min hububin wasimarin wa fawaqiha wa bittikhin wa ghairi perhatikan Bapak ini maksudnya umum itu bagaimana jenisnya maksudnya mencakup seluruh apa saja yang tersiram air hujan perhatikan ya mencakup seluruh apa saja yang tersirami air hujan baik berupa biji-bijian hubub biji-bijian wasimar buah-buahan fawakih juga buah-buahan bittikh semangka Semangka juga masuk ini ya. Kalau lewat lewat lafadznya umum, semangka pun juga ada zakatnya. Kalau lafadznya umum. Paham ya? Tapi kita lihat ternyata bukan. Ternyata bukan untuk itu, tapi untuk yang nah barakallahu fikum ngam yang di kilo atau yang di nanti timbang dengan apa? Dengan sa'. Nanti kita lihat nanti. Wal umum bil kam ya, wal umum bil kam dan keumuman masuk dalam kategori kam ini jumlahnya Umum kan jumlahnya berapa saja intinya harus keluarkan zakat berapa? Sepersepuluh. sepuluh belum? Padahal ada batasannya nih. Batasannya apa? Kalau sudah mencapai satu ausuk. wiskun. Nah, barakallahu fikum, wiskun itu 60 sa'. Jadi kalau 5 ausuk berarti berapa? 300 sa'. Paham ya? Nah, 300 sa' kalau di kilo kurang lebihnya 900 kilo. Jadi kalau kurang di di bawah 900 kilo itu enggak ada zakat. Berarti kan sudah jelas sekarang oh ternyata harus ada batasannya. Naam, kalau lafaz awal perhatikan. Semua apa saja yang tersiram air hujan wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh. Mau di bawah lima ausuk atau di atasnya tetap zakat. Lafaznya itu awalnya ya. Ternyata tidak. Ternyata ada pengkhususannya. Kita lihat. Fafi masaqatus sama' min qalilin wa katsirin Intinya semua yang tersiram air hujan sedikit atau banyak tetap mengeluarkan sepersepuluh. Ini masih umum ini ya. Nah, datanglah dalil yang khusus. Perhatikan baik-baik ini penting ini masalah usul ya, masalah apa? Masalah zakat. Summa inna hunaka hadisan akhar. Ternyata tiba-tiba di sana ada hadis yang lain yang sahih juga gitu loh. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah." Tidak ada sedekahnya, tidak ada zakatnya. Nah, barakallahu fikum di bawah 5 awsuq. Paham ya? Di bawah 5 awsuq. Ausub dapat dari wiskun tadi ya. Satu wisk itu 60 sa'. Jadi tinggal 60 kali 5 berapa? 300-an itu, ya kan? Nah, barakallahu fikum 300. Jadi, nah barakallahu fikum 300 sa' itu baru keluar zakat, mengeluarkan zakat sepersepuluhnya. Mahum. Nah, itu pun kalau airnya air hujan. Tapi nanti kalau airnya air dia nyari sendiri, harus ini, harus itu, maka 5 khumus. Apa maksudnya ya? Nah, sebagaimana barang tambang emas perak kalau antum misalkan gali di depan situ misalkan antum teman gini-gini ternyata nemu emas, emasnya itu ternyata melebihi nisabnya dan setahun masih ada terus, wajib zakat. Tapi zakatnya bagaimana? Emas temuan seperti itu, nah barakallahu fikum mengeluarkannya khumus. Paham ya? Nah, tapi kalau antum emasnya nyari, kemudian ngumpulin, kemudian ini, itu nanti apa? Rubu' usyur. Eh, seperempatnya, sepersepuluh, dua setengah persennya. Paham itu ya? Itu semuanya diatur dalam kita fikih mengenai mengeluarkan zakat nah barang tambang atau yang semisalnya. Antum enggak sengaja tiba-tiba ya, tangannya ngerok-ngerok ini Apa ini perongkolan bukan emas. Misalkan ya, emasnya itu bukan sembah satu kilo. Kan melebihi nisab enggak? Jelas, nisab kan cuma 85 gram. Ya, maksudnya satu kilo ini kemudian antum simpan sudah setahun bagaimana ini ya? Keluarkan zakatnya. Tapi zakatnya beda karena nemu, nemu kan rikas namanya rikas, barang tambang yang antum nemu. Namanya seperti itu. Kalau anda beli di toko-toko, toko semar atau apa, toko emas itu misalkan, ya itu lain lagi. Kalau itu nanti zakatnya rubuh usur. Paham belum? Mahfum insyaallah ya. Insyaallah ya. Eh, nah, barakallahu Kalau belum paham enggak masalah karena pembahasannya di kitab fikih. Yang jelas kesimpulannya ini, perhatian baik-baik ini. Yang pertama umum. Intinya semua yang tersiram air hujan wajib mengeluarkan sepersepuluh. Paham belum itu Ibnu Tapi ternyata umumnya itu dikhususkan itu loh. Kapan mengeluarkan sepersepuluh? Kalau di atas atau sampai mencapai lima ausuk. Lima ausuk itu tiga ratus sa' karena satu satu wiskun berapa tadi? Ini ditulis ini jangan sampai bingung ya. Satu wiskun puluh sa'. Satu wiskun puluh sa' berarti kalau khom satu ausuk berapa? Enam tiga ratus sa'. Tiga ratus sa' itu kalau misalkan per kilo kita hitung, eh per sa' kita hitung tiga kilo. Tiga kilo dikalikan apa? Na'am barakallahu tiga ratus. Berarti berapa? 900 kan? Ya enggak? Tiga kali tiga berapa? sembilan ratus kan? Nah, sembilan ratus kilo itu baru mencapai nisabnya. Mengeluarkan zakat na'am barakallahu fikum sepersepuluhnya. Nanti seperti biji-bijian, syair, gandum, beras pun Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaih juga memasukkan situ beras. Nah, kita lihat Tentunya sudah paham ya. satu wiskun berapa sa' tadi? 60 sa' berarti kalau 5 ausuk berapa sa'? Lima ausuk berapa sa'? Satu wiskun berapa sa'? 60 sa'. Berarti kalau 5 ausuk 5 wiskun berapa sa'? Eh, 6 eh, enam kali 5 berapa? tiga puluh berarti tiga 300 labas. Matematika itu nggak masalah ya. Nanti gak ditanya di akhirat. Di kuburan gak tanya satu tambah satu gak berapa nggak ditanya. Jadi nggak masalah. Tapi ya perlu dibelajari dikit-dikit Paham ya? Nah, nggak masalah. Yang jelas tahu ya sekarang satu wiskun berapa soesan? Berarti kalau lima wiskon berapa? Kalau diperkirakan dengan kiloan satu sak misalnya tiga kilo, berarti kalau tiga ratus sak berapa kilo? Sembilan ratus kilo. Nah, itu baru mengeluarkan sepersepuluhnya. Paham belum tiga ratus kilo berapa sak tadi? Tiga ratus sak tadi berapa kilo? Sembilan Sembilan ratus. ratus. Tadi jangan keliru ya, jangan lupa ya. Kita lihat berikutnya. Nah, Fahadal hadithu qad al hadis awal. Sungguh hadis ini telah mengkhususkan hadis yang pertama. Yang pertama kan masih umum tadi ya. Yang pertama masih umum, ternyata hadis ini mengkhususkan. Wahwa an annahu la budda an yablugha khamsata awsuq. Yaitu bahwasannya enam biji-bijian tadi yang tersirami air hujan itu harus mencapai lima ausuk. Paham ya? Berarti kalau di bawah lima ausuk tidak ada zakatnya. Fa idza kana 'indana arba'atu ausuk min al hubub kalau seandainya kita punyanya 4 ausuk, berarti baru berapa ini 4 ausuk? Eh, baru berapa? Ya? 240? Benar? Benar ya? Benar ya? Ewa. Kalau masih di bawah 300 sa' nah barakallahu fikum fala zakata fihi. Enggak ada zakat. Bi muqtadal hadisani karena eh, dengan tuntutan atau dengan keharusan hadis yang kedua ini. Ingat-ingat ya, ya, yang pertama umum dikhususkan dengan hadis yang kedua. Jadi antum nanti kalau jelaskan, misalkan ada orang tanya Ustaz, ada zakatnya ya? Ini lagi panen lagi panen apa? Gandum, lagi panen beras ini, lagi panen panen, panen padi ini. Dan dapatnya berapa? Dapatnya 500 kilo saja. Nah, 500 kilo berarti berapa kental? 5 kental saja dapatnya. Zakat enggak kira-kira? Enggak enggak zakat. Paham ya? Zakatnya kalau di zakat kalau sudah sampai berapa kental? kalau sudah sampai berapa kental? Ustaz. Itu jelas, cuman batasan yang pertama. Kalau sudah sampai berapa kental? 9 kental. 100 kilo satu kental. Kalau 900 kilo berarti sembilan ketan. Kalau seribu kilo satu ton. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sini. Ya, na'am. Maaf soalnya ya? Eh, jangan sampai keliru ya. Jadi perhatian baik-baik. Suatu ketika misalkan antum ditanya caranya gitu. Karena ini penting sekali. Nanti pun dicek lagi itu bapak nanam padinya itu airnya air dari mana? Air dari pengairan, beli airnya atau air hujan. Itu lain lagi ya nanti ya. Nah, seperti itu. Cuman pembahasannya bukan di sini ini sekedar menyebutkan globalnya seperti itu. Kita lihat Wa fihi zakatu bi miqdaril hadis al-awwal fa nughallibus sani. Kalau menurut hadis yang pertama ada zakatnya walaupun di bawah khamsa aus pun zakat kalau hadis yang pertama. Tapi ternyata hadis yang kedua mengkhususkan hadis yang pertama. Yang seperti ini berarti bagaimana tadi kaidahnya? Wajib hamlul 'am ilal khas. Wajib membawa yang umum kepada yang khusus. Mafhum soal ini? Ehsan. Eh, mafhum Fajri? Eh, na'am barakallahu fikum. Ini penting ya seperti ini. Dari 100 kilo berapa sa'? Eh? 100 kilo pada masa Yang jelas bersaksa ya. Yang jelas bersaksa ya. Yang jelas bersaksa Kalau 300 kilo berapa saat tadi? 300 saat berapa kilo tadi? 900. Nanti tinggal dibagi-bagian sendiri ya. Yang jelas, nah aslinya itu ada sa' Nah, sa' itu kan 4 mut. 4 mut 4 rahupan gini ya. Orang zakat itu kan satu sa' itu ada yang ternyata Nah barakallahu Mut Nabawi itu beda-beda juga tergantung sanatnya yang bersambung ada yang 2,8 ada 2,5 setengah paham ya bahkan kalau seandainya kita ingin sisanya sedekah 3 kilo sudah satu sa paham ya nah di kedapan 3 kilo nah kalau dihitung 3 kilo berarti 3 kali tadi itu paham ya 3 dikali 3 berarti 9 900 kilo 9 kental baru ada zakatnya berapa zakatnya berarti Ya berapa zakatnya yang harus keluarkan Seper seper sepuluhnya Hitung-hitungannya nanti. Yang jelas itu sudah paham ya. Qala al-mu'allif wa asbahullah wa naqul fil haqiqati la ta'arud Pada hakikatnya enggak ada ta'arud, enggak ada pertentangan di sini. Li'anna ghayatana fihi anna tsani khusus al awal Dikarenakan ujung-ujungnya, puncaknya itu yang kedua ternyata mengkhususkan yang pertama. Berarti kalau yang pertama itu umum, yang kedua khusus, maka yang kita bawa yang mana? Yang khusus kepada yang umum atau umum kepada yang khusus? Umum kepada yang khusus. Mafhum salah. Nah, berikutnya. Wa kadzalika aidan bin nau'. Seperti itu pula nau jenisnya. Kalau antum lihat hadis yang pertama, ini semua yang tersiram air hujan, hatta kubis atau kubis antum, kubis pun jadi zakatnya juga karena tersiram air hujan. Semangka juga masuk. Ternyata kita lihat Falladhi yuwassaq ya'ni yuj'alu awsaqan wa ahmalan. Bahwasanya yang diukur apa yang ditakar dengan wiskun, eh, barakallahu fikum huwal makil. Eh, yang ditakar tadi yang takaran. Takaran masih bisa di kilo atau dengan sa' itu. Idzan labudda an yakuna ma as sama'u mimma yukal. Jika demikian berarti yang harus dikeluarkan zakat, yang kena air hujan itu adalah yang bisa dikiloin atau yang bisa ditakar dengan sok tadi. Paham saja? Ya? Satu sak berapa mut? Empat mut. Empat mut itu empat raupan. Paham gitu ya? Dan nah, sekarang kalau antum misalkan mau beli mut, nah biasanya jual ya di sana banyak di Arab Saudi ini banyak sekali, cuman beberapa ikhwah sekarang sudah punya. Di antaranya punya sanatnya itu nah barakallahu fikum Syekh Abu Fairuznya sanatnya langsung dia. Jadi mut nabawi. Nah, bagus sekali. Alhamdulillah sudah punya juga. Nah, barakallahu fikum itu kalau ditakar sekitar 2,8. 2,8 itu. Nah, 2 kilo lebih 8. Nah, seperti itu. Yang jelas, barakallahu fikum hidakumullah. <clears throat> Naam. Satu sa' empat mut tadi itu. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hidakumullah. Li'anna ma la yukalu lam tajril 'adah bi tawsiqi. Dikarenakan sesuatu yang tidak dikiloin atau tidak ditakar dengan sa' tadi itu, nah secara adatnya tradisinya ya tidak ditakar dengan apa? Tidak ditakar dengan wisq. Wadzalika fi ahdin Nabi sallallahu padahal itu di zaman Rasulullah sallallahu Maksudnya kalau seperti semangka itu enggak ada itu loh. Semangka itu kan enggak disak. Paham ya? Enggak mungkin kan semangka itu suatu buah yang dinikmati saat itu juga itu loh. Maksudnya ya, begitu matang dinikmati. Jadi kalau antum sok enggak bisa. Nah seperti itu. Barakallahu fi. Bitte kan semangka. Kita lihat berikutnya. Misalnya akhir tentang yang lain. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Ini perhatikan baik-baik, ini penting sekali ya ini ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Taala telah mewasiatkan kepada kalian mengenai anak-anak kalian. Pembagian warisan. Pembagian apa? Harta warisan. Harta warisan dibagi kalau sudah yang punya harta meninggal. Kalau belum meninggal bukan harta warisan tapi hibah pemberian. Paham Jadi kalau ada orang ungkapkan ini punya siapa tanahnya? Ini warisan dari bapakku lah. Bapakku mana? Bapakku masih hidup. Nah, berarti keliru ungkapannya. Paham ya? Kalau pemberian ketika orang tuanya masih hidup, ya maksudnya pemilik warisan itu masih hidup, bukan warisan namanya, tapi hibah. Paham belum ya? Hibah itu bebas, mau diberikan banyak pun silakan. Tapi untuk masalah warisan lelaki harus lebih banyak daripada perempuan hukum global seperti itu. Jadi jatahnya laki-laki dua kali lipatnya jatah perempuan. Paham belum ini? Nah, masalah warisan ini ya, jangan sampai keliru ya. Termasuk penghalang untuk mendapatkan warisan tiga perkara eh, pembunuhan kekufuran perbudakan atau budak ya tiga ini penghalang untuk mendapatkan apa warisan jadi kalau awal mulanya mau dapat warisan kok malah dibunuh bapaknya jadi dapat warisan nggak? Nggak dapat masuk dalam kaidah yang akan kita lewati nanti apa man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi Barang siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, justru dia dihukum untuk diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Paham ya? Terburu-buru. Nah, mendapatkan warisan atau semisalnya. Kita lihat. Lidzakari mitsul hadil unsayain. Untuk anak laki-laki itu dua kali lipatnya atau seperti dua eh, seperti bagian dua wanita. Maksudnya dua kali lipatnya wanita. Paham maksudnya ya? Kalau misalkan perempuan dapatnya dua, laki-laki dapat berapa? Empat. Apa maksudnya nih? Mahfum Ibnu Umar. Ayo, jadi perlu diperhatikan baik-baik ini pembagian warisan harus sesuai dengan syariat, tapi kalau hibah bebas. Intinya saling ridho. Hibah itu pemberian sebelum meninggal orang yang punya harta itu. Bedakan insya Allah ya. Tapi kalau warisan setelah meninggal, warisan itu masuk dalam kategori tarikah harta peninggalan. Paham ya? Itu pun dibagikan dengan terburu-buru. Lihat dulu bapaknya yang meninggal, punya hutang enggak? Kalau punya hutang, harta tinggal tadi di untuk bayar hutang dulu. Dicek ternyata di bukunya dicek toko sebelah 5 juta, sebelahnya 10 juta, sebelahnya lagi 5 juta misalkan dikumpulkan dilunasi dulu. Setelah dilunasi bagaimana ngecek dia berwasiat atau enggak? Kalau dia berwasiat, nah tunaikan wasiatnya dulu. Setelah itu nanti jangan lupa juga untuk masalah perlengkapan jenazah ngambil dari situ juga. Mulai dari ngundang ambulan, yang gali kuburan katanya gaji juga kan itu kan. Diambil dari harta si mayat tadi. Setelah itu silahkan dibagi warisannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi, jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, na'am. Kita lihat barakallahu fikum hadil ayat wa amatun. Perhatikan baik-baik ini. Ayat ini umum. Fatashmalul aulad al-ahrar wal abid. Ini mencakup semua anak, anak yang merdeka atau anak yang budak pun juga masuk. Wal auladul mukhalifin fid din wal wal muwafiqin fih dan anak-anak yang apa? Yang berbeda agama atau sama agamanya juga masuk. Padahal yang namanya untuk masalah warisan harus sama-sama agamanya. Orang kafir nggak bisa mewarisi orang muslim. Orang muslim nggak bisa mewarisi orang kafir. Bapak kita kafir misalkan naudzubillah, hartanya MMN. Antum muslim dapat warisan nggak antum? Nggak bisa. Paham ya? Nggak nggak bisa seperti itu, paham ya? Sebaliknya juga, bapaknya muslim anaknya kafir, bapaknya ninggalkan harta, yang kafir nggak dapat juga. Paham ya? Kita lihat nanti. Jadi antum paham bebek. Ayat ini umumnya bagaimana umumnya? Umumnya itu mencakup semua anak-anak anak yang merdeka, anak budak pun masuk juga, anak yang agamanya Islam atau agama yang lain Islam juga masuk. Paham belum? Masuk umum gitu kan? anna waladakal mamluk waladuk. Karena anakmu yang dia diperbudak itu juga anakmu. Wa waladakal ladzi yukhalifuk fid din waladuk. Dan anakmu yang berbeda agama juga anakmu. Paham belum ini? Umum enggak ini? Umum. Nah, dikhususkan sekarang. Tapi hadis Usama bin Zaid. Di dalam hadisnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Nah, barakallahu fiikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yarsul muslimul kafira. Seorang muslim tidak mewariskan atau tidak mewarisi orang kafir. Walal kafirul Muslimah tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim. Paham belum ini? Ini berarti khusus itu loh. Ternyata syaratnya harus muslim. Paham ya? Syaratnya harus muslim. Kalau enggak muslim enggak dapat warisan. Paham belum ini? Paham antum? Ayo, Khassasa hadzal haditsu umumal ayah. Hadis ini ternyata mengkhususkan ayat. Fanaqul huna maka kita katakan di sini la nuqaddimu syai'an 'ala syai'. Di sini kita tidak mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lain. Bal naqul hadzal 'amu khussisa bil khas wala tertib eh, maksudnya bagaimana? Lafaz yang umum ini dikhususkan dengan yang khusus tadi itu. Paham belum ini? Yang masalah warisan itu lidzakari mithlu hadzal unsayain lidzakari mithlu hadzil unsayain untuk anak laki-laki mendapatkan dua kali lipatnya bagian perempuan itu diperuntukkan kalau muslim dan kalau merdeka bukan budak paham soalnya ini ya ini perlu diperhatikan baik-baik ini tentunya pelajaran usul sangat penting sekali diantaranya untuk memahami apa memahami nah beraneka ragamnya dalil itu loh dalil itu macam-macam enggak dalil itu cuma itu aja terkadang ada yang umum ada yang khusus nah kalau kita enggak belajar seperti ini bingung ini Kok dalilnya umum ini bagaimana ini? Yang diambil yang khusus atau yang umum? Bawalah yang umum kepada yang khusus. Mahum sholat? Naam. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masalah urutan dalil bagaimana? Ada dalil kias, ada dalil al-Qur'an sunnah. Dahulukan al-Qur'an sunnah tinggalkan kias itu loh. Paham ya? Tapi bila perlu menggunakan kias enggak masalah selama kiasnya kias sahih. Mafhum Abdurrahman? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah Perhatikan baik-baik kita lanjutkan biar cepat selesai. Wa nutqa qaddim an qiyasihim tafi. Wa qaddamu jaliyahu 'ala al-khafi. Ini mengenai na barakallahu fikum dalil yang nutq yang diusapkan Al-Qur'an was sunnah itu lebih didahulukan daripada qiyas. Qiyas yang jali lebih didahulukan daripada qiyas yang khafi. Paham belum? Apa tadi ulangi? Apa yang sebelumnya? dalil yang mentuk yaitu Al-Qur'an Sunnah lebih dahulukan daripada qiyas. Mafhum soal ini ya? Ayo eh, nah kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, barakallahu fiikum kita lihat. Karena beliau di situ. Naam, Kalau rahimahullah wan nutqu wan nutqa qaddim al-muradu bin nutqi al-kitab sunnah. Yang diinginkan nutq yang diucapkan itu Al-Qur'an sunnah karena Al-Qur'an mentuk, as-sunnah juga mentuk. Mantuk itu diucapkan. Antum kalau baca hadis diucapkan enggak? Nah, baca Al-Qur'an diucapkan. Lian al-Qur'ana kalamullah was sunnah kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah dan As-Sunnah juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuma an-nutqu, kedua-duanya diucapkan. Mafhum soal ini ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya itu As-Sunnah. Mafhum soal? Na'am. Yaqulu rahimahullah, qaddimil kitab was-sunnah 'ala al-qiyas ini. Jadi jangan ngandelin qiyas. Orang-orang kalau pinter usul biasanya, biasanya ya, anak sudah jumpai berkali-kali itu, dinasihati dengan dalil itu kadang ngeyel dia. Nah, ini kok ada usulnya seperti ini kok? Nah, ini dalilnya. Tapi kan usulnya seperti ini. Kok dia malah ngedepankan usul itu loh. Padahal kalau dia paham yang namanya Al-Qur'an Sunnah itu asli usul, bang ya? Sumbernya usul-usul yang ada ya Al-Qur'an Sunnah itu. Kok malah didahulukan usul? Kok ada usul seperti ini? Nah ini dalilnya ini. Nah itu kan dalil. Ini usulnya. Nah, akhirnya ke depan usul oleh karena itu para ulama nasihati jadikanlah usul itu ilmu alat. Usul ini bukan ilmu ghoyah ya. Seperti nahwu sharaf itu ilmu alat juga, bukan ghoyah. Ghoyahnya itu memahami Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Dah itu jangan sampai keliru ya. Karena seringnya anda jumpai berkali-kali orang yang pandai usul biasanya biasanya diingatkan dengan dalil itu ngayal ya. adanya usul ini bagaimana ini usulnya ini ini. Tayyib itu usul, tapi kan ada yang lebih usul lagi itu loh. Itu Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih usul enggak? Lebih asli enggak? Lebih sumbernya lagi Al-Qur'an Sunnah. Nah, Allah musta'an. Jangan seperti itu barakallahu fikum. Yang namanya dalil itu enggak bisa dilawan. Al-Qur'an was Sunnah enggak bisa dilawan. Qaddimil kitab was Sunnah al qiyas. Dahulukan Al-Qur'an Sunnah daripada qiyas. Wa hadha wadihun ini jelas sekali. Li'anna al-qiyas dalilun aqliyun yaqa'u fihi al-wahm. Di karangan qiyas itu dalil yang secara akal yang bisa jadi terjadi apa? Waham kekeliruan. Waham atau waham? Wahamu, terjadi wahamu. Bedakan wahamu dengan wahmun. Kalau wahmun itu apa wahmun? Ewa, kalau waham lawan dari don. Jadi dugaan sangkaan tapi kebanyakannya keliru itu wahmun. Tapi kalau wahamun artinya apa? gholatun Artinya ghalatun keliru artinya. Jadi antum caranya ini tadi wawu ha mim tinggal diubah dah haknya sukun atau di fathah. Kalau haknya di fathah setimbang dengan ghalatun, wahamun ghalatun itu sudah selesai. Jangan bingung ya. Eh, nah. Kalau wahmun tadi itu lawan dari dhan tadi. Naam. Dikarenakan qiyas itu dalil akal yang terkadang terjadi kekeliruan di dalamnya. Wa nutqa dalilun sam'iyun yajib qabuluhu. Sedangkan nutq yang diucapkan dalil yang bisa didengar yang wajib kita menerimanya itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misal dzalik contohnya, qala qaumun berkata sekelompok kaum, ya juzulil mar'ah an tuzawwija nafsaha bi nafsiha. Allah musta'an ini berbahaya sekali ini. Artinya apa? Diperbolehkan bagi wanita menikahkan dirinya dengan sendirinya jadi dia nggak perlu pakai wali, langsung datang ke laki-lakinya, aku nikahkan kamu denganku dengan yang jadi wali aku sendiri misalkan. Nah, itu boleh katanya. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan wanita boleh menjual barangnya sendiri. Ada seorang wanita, dia punya mobil, jual mobilnya boleh nggak? Nah, dikiaskan ke situ arahnya. Kiasnya fasid ini ya. Nah, nah, berarti sama aja. Bagi sebagaimana wanita boleh jual barangnya sendiri, dia juga boleh jual dirinya sendiri itu loh. Kias ya ini? Kias yang fasid, kias yang batil, kias yang iblis lah laknatullah alaih. Allah musta'an hati ini. Perhatian baik-baik itu. Contohnya adalah adat sekelompok kaum berkata, "Ya juzul lil mar'ah an tuzawwija nafsaha bi Diperbolehkan bagi seorang wanita menikahkan dirinya nah, dengan dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tanpa ada wali. Paham belum? Tanpa ada wali. Kama yajuz ini kiasnya, batilnya nih lihat-lihat ini sebagaimana diperbolehkan antabi'a malaha binafsiha sebagaimana diperbolehkan wanita menjual hartanya dengan sendirinya dia jual mobilnya sendiri boleh jual motornya milik dia silakan idza kanat hurratan rasyidatan balighatan syaratnya menurut mereka apabila wanita itu sudah merdeka berakal dewasa boleh dia menikahkan dirinya sendiri keliru enggak ini keliru keliru enggak keliru karena berseberangan dengan dalil Dalilnya nanti tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, harus ada walinya. Itu hukum globalnya. Jadi kalau nggak ada wali bagaimana? Kalau nggak ada wali sama sekali menggunakan wali hakim. Wali hakim sekarang setingkat KUA itu ya. Kalau nggak ada sama sekali. Tapi upayakan kalau ada ya walinya itu yang berhak untuk menikahkannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Wa hadha qiyasun ini qiyas, yakni idza malak idza malak idza malakat an tabi'a amwalaha kullaha falaha an tabi'a nafsaha Maksudnya kiasnya perhatikan baik-baik. Apabila dia saja mampu memiliki dirinya untuk menjual hartanya seluruhnya, nah maka, maka boleh juga dia apa? menjual dirinya untuk suaminya tanpa ada wali. Waktu tuzawwija sahabila bila wali dan dia menikahkan dirinya tanpa wali. Ini keliru. Ini pendapat yang lemah ya, pendapat yang keliru. Nah, barakallahu fikum yang mencontoh seperti ini diantaranya ada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah barakallahu fikum mereka yang dikenal dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi mereka mengatakan nikah itu boleh sepekan dua pekan, sehari dua hari, sehari dua hari yang penting bayar apa? Mahar katanya. Padahal bukan mahar itu pelacuran namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, di Indonesia sudah ada, di Indonesia sudah ada yang namanya Syiah Rafidhah cuman enggak nampak. Enggak nampak karena mereka memiliki akidah namanya at-taqiyah menyembunyikan aslinya. Di antara ciri-cirinya kalau antum jumpai orang kadang salatnya gini, Allahu Akbar, oh, tangannya gini Pak. Nah, sedekah. Satu, kedua biasanya dia kayak membawa kalung itu, tapi kalungnya itu sini bandulnya kayak tanah. Kalau sujud tempelkan itu nanti. Dia enggak mau sujud ke lantai lantai-lantai yang ada enggak mau. Kata mereka najis itu. Tanah yang suci, tanah Karbala, tanah terbunuhnya Husain katanya. Allah musta'an. Itu di antaranya. Yang berikutnya dia punya musola sendiri di rumah biasanya Musola sendiri. Dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin biasanya ya, kecuali darurat menurut mereka. Jadi punya musola sendiri, masjid sendiri. Kemudian contoh yang lainnya juga ciri-cirinya adalah apa? Di rumahnya biasanya ada gambar-gambar Khomeini. Paham ya? Yang mereka gelari dengan Ayatullah Al-Uzma katanya. Ya, tanda kebesaran Allah Taala yang besar katanya. Khomeini itu. Allah musta'an. Kemudian kalau untuk masalah solatnya, tasyahudnya ashadu anna aliyan waliyullah. ashadu anna aliyan waliullah ada alinya itu, Paham ya? Kalau masalah azannya ditambahi hayya ala khairul amal. Setelah hayya ala shalah, hayya ala falah, ditambah lagi hayya ala khairul amal. Nanti kalau buktikan antum ke Yaman sana. Kalau ke Yaman, dari Yaman sudah dengar. Karena Syiah sana banyak Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu enggak jauh beda dengan Syiah Rafidhah, hanya saja masih di nah barakallahu fikum dikatakan kaum muslimin. Tapi kalau sudah ekstrim seperti Syiah Rafidhah kufar, akfar minal yahud, wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Kita lanjutkan barakallahu fikum sekedar selingan saja intinya kias ini kias yang rusak, kias yang batil. Seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, dikiaskan karena dia boleh menjual mobilnya sendiri, menjual hartanya sendiri, ini kias yang batil. Walakinahu kiasun batilun li mukhalafatihin nas akan tapi itu kias yang batil dikarenakan menyelisih dalil. Perhatikan baik-baik itu wa huwa qaulur Rasul yaitu sabda Rasulullah SAW la nikaha illa biwaliyin tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali fahuna qaddamna nas 'ala di sini barulah kita dahulukan nas daripada qiyas nas itu dalil enggak usah bingung nas apa sih nas dalil nas itu ya nah seperti itu jadi antum kalau bingung ditulis sendiri situ ya nas itu dalil ngartikannya nanti biar antum tuh enggak bingung itu loh wal qiyasu al-musadim lin nas sedangkan qiyas yang berseberangan bertabrakan dengan dalil yusammihi al-ulama, para ulama rahimahullah menamakan fasid al i'tibar. kias yang rusak pandangannya. Yakni anna i'tibarahu fasidun, bahwasanya pandangannya, anggapannya sudah rusak la ibrata fihi, tidak dijadikan patokan. Paham belum nih? kias yang fasid, kias yang batil adalah qiyasnya iblis laknatullah alaih. Wa qalu rahimahullah wa qaddamu jaliyahu 'alal khafi. Masalah kias pun kita mendahulukan kias yang jali daripada kias yang khafi. Kias yang jali itu kias yang gamblang, jelas terang-terangan. Kias yang khafi kias yang tersembunyi atau samar. Mahum? Ya wa barakallahu fikum. Kalau kecepatan kecepatan atau paham? Tidak masalah ya. Ya ikuti saja na'am. Yang jelas mudah insyaallah. Kita lihat. Wa qaddamu ayy al-ulama rahimahullah. para ulama rahimahullah, mereka mendahulukan jaliyahu mendahulukan kias yang jelas gamblang ayjaliyal kias alal khafi daripada kias yang tersembunyi atau samar. Wahada wadihun. Ini jelas sekali, yakni fima ida ta'arada kiasan. Perhatikan baik-baik itu, kalau berseberangan kontradiksi antara dua kias, dahulukan kias yang mana? Yang jali daripada kias yang khafi. Paham belum ini? Paham salah? Eh, mana? Kita lihat ahaduhuma jaliyun wasani khafiyun fa innahu yuqaddamul jali salah satu di antara keduanya jali itu jelas gamblang kiasnya yang kedua khafi tersembunyi atau samar maka didahulukan yang jali mafhum insyaallah na'am barakallahu fikum wal qiyasul jaliyu qiyas yang jali qiyas yang jelas gamblang huwa makanatul illah fihi mujibatul hukm qiyas yang apa kias yang illah yang ada di dalamnya itu mengharuskan langsung munculnya hukum. Paham ya? Jadi jelas-jelas ada ilah, ada sebab langsung ada hukumnya. Itu namanya apa? Kias yang jali. Mafhum sholat, Mafhum? Ya na'am. Wal qiyasul khafi huwa kiasul dalalah. Kias khafi itu kias dalalah. Hanya semata-mata yang ditunjukkan saja. Nah, itu pun ada kemungkinan apa? Enggak tepat atau ada kemungkinan berseberangan. Wa in ba'dihi dan setelahnya qiyasus syabah. Ya syabah juga setelahnya karena kias yang paling kuat kias apa kemarin? Kias illah. Kama madha sebagaimana sudah kita lewati. Wa hadza taqdim wadihun. Pendahuluan ini sudah jelas. anna al-qiyas al-jaliyya la yumkin li ahadin an yu'arida fi Dikarenakan kias yang jali, kias yang jelas nampak dan gamblang tidak memungkinkan seorang pun untuk menentang atau mengkritiknya. Nam ya? Wal qiyasa ghairal jali, sedangkan kias yang tidak jelas yumkinul mu'aradatu fi masih mungkin untuk apa? dibantah, dikritik. Li annahu khafiyun karena masih samar-samar fayuqaddamul jali wal khafi maka didahulukan yang jelas yang gamblang daripada yang tersembunyi misal dzalika contohnya qala qaumun ambil lagi berkata kaum contohnya perhatikan yajri riba fil fawakih kiasan al bur jauh sekali ini eh, buah-buahan itu ada ribanya dikiaskan pada bur bur itu semacam gandum ya wa qala akharun ada juga yang mengatakan kalau ini yang pertama ini kan khafi gitu loh yang kedua, ia yajri riba fi ruzqi yasanal bur, lebih mendekati ini. Ada ribanya. Beras itu dikiaskan dengan bur itu gantum. Ada kemiripan enggak? Kemiripan. Tapi kalau semangka dikiaskan dengan bur dan gantum, mirip enggak kira-kira? Semangka bulat, gantum kecil-kecil itu dikiaskan. Jauh enggak? Jauh enggak? Jauh. Nah, ini yang kedua, Eh, ada yang berkata bahwasanya ada riba pada beras itu dikiaskan pada bur. Walaya jernih fil fawaqih, tapi enggak ada kias pada buah-buahan. Kita lihat, fal, eh, tapi tidak ada riba pada buah-buahan. Fal kiasusani susani kias senjali ya kan? Kias yang dua jelas itu loh. Kalau beras dan gandum mirip. Dikiaskan bisa itu loh. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu lebih berhati-hati kalau antum punya beras yang bagus, atau punya beras yang jelek, mau ditukar yang bagus, dijual dulu yang jelek untuk beli yang bagus. Itu lebih berhati-hati. Walaupun lafaz lafaznya dalam hadis enggak ada lafaz beras tapi dikiaskan gitu loh. Paham ya? Ini pendapat yang kuatnya Syekh Ibnu Baz bahwasanya rus itu beras itu dikiaskan dengan bur atau syair masuk. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum itu untuk berhati-hati aja. Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum wa dzalika li'anna ar-ruzza mutabiqun tamaman lil bur. Dikarenakan yang beras itu sama persis, hampir mirip dengan bur. Nah, fahuwa misluhu makilun. Maka dia yang semisalnya makil bisa ditimbang, ditakar. Wa misluhu muktatun. Dan juga dia yang semisalnya apa? Iktata, yaktatu jadikan makanan pokok juga. Paham ya? Muktatun dijadikan makanan pokok ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi sama-sama beras juga makanan pokok, gandum juga makanan pokok orang Arab sana. Paham ya? Dijadikan roti, khubus atau yang semisalnya. Wa wa misluhu muddakharun. Dan juga beras atau gandum ini sama-sama di apa sama-sama disimpan. Nah, wa amal fawakihu fala tuwafiqul bur. Adapun fawakih buah-buahan tidak mencocoki bur illa fi wahidin faqat, kecuali dalam satu keadaan saja yaitu at-tu'm, ada ada ada rasanya dan bisa dimakan. Paham ya? Semangka bisa dimakan, bur juga bisa dimakan. Tapi kan lain. Semangka kalau antum simpan malah busuk. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum na'am. Tapi kalau bur kan awet. Kita lihat. Idan jika demikian yuqaddamu yuqaddam nam yuqaddamul qiyas al-jali al-qiyas al-khafi. Didahulukan qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya باذن subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.